Dan kenikmatan yang paling besar tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Di mana kedua kenikmatan ini Allah tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Adapun kenikmatan dunia maka Allah berikan kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa yang seharusnya seorang muslim bersyukur dan memuji Allah SWT atas kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada nabinya dan juga rasulnya Nabi Muhammad SAW Demikian pula keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah umroh, para penziarah Masjid Nabawi, dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan kita sudah sampai kepada ucapan beliau atau penjelasan beliau tentang pertengahan ahlu sunnah wal jamaah di antara sekian banyak aliran yang menyimpang di dalam umat Rasulullah SAW dan sudah beliau sebutkan contoh-contohnya dan bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah berada di pertengahan di dalam bab sifat Allah antara ahlu taktil dengan ahlul tamsil demikian pula di dalam masalah al-iman dan juga agama yang mereka pertengahan antara orang-orang haruriyah dan juga mu'tazilah dan di antara murjiah dan al-jahmiyah kemudian setelahnya beliau mengatakan rahimahullah di dalam kitab beliau ini qol beliau mengatakan qad dakhala فيما ذكرنا أو فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عليه ما هم عاملون كما جمع بين ذلك في قوله Beliau mengatakan rahimahullah dan telah masuk di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah yaitu beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya dan beriman dengan apa yang sudah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang sudah disepakati oleh para salaful ummah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit di atas arsy-Nya fauqa samawatihi ala arsy-Nya Allah di atas langit di atas arsy-Nya aliyun ala khalqihi. Allah Maha tinggi di atas makhluknya dan dia subhanahu bersama mereka di dimanapun mereka berada mengetahui apa yang mereka kerjakan sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan yang demikian di dalam firmannya beliau mengatakan termasuk di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah karena beliau sedang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di awal kitabnya, "Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabih." Ya, termasuk beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah sifatkan di dalam kitabnya. Yaitu sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Dan masuk di dalam apa yang kami sebutkan berupa iman kepada Allah. Jadi termasuk makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya dan apa yang mutawatir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang sudah disepakati oleh salaful ummah ini adalah bagian dari beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah ini adalah aslul usul. Ini adalah usul yang paling usul, pondasi yang paling pondasi. Jadi pondasi agama Islam adalah rukun iman yang jumlahnya berapa? Enam. Yang paling pondasi yang pertama adalah beriman kepada kepada Allah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Allah sebutkan pertama kali sebelum yang lain. Allah mengatakan walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi albir adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir dan seterusnya. Allah sebutkan sebelum yang lain. Dan Allah mengatakan amanar rasulu bima undila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kemudian Allah mengatakan kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah beriman kepada Allah. Dan Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian beriman kepada kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada Allah adalah pondasi dari seluruh pondasi agama Islam. Dan di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Azza wa dan ini adalah rukun iman yang paling penting. Maka di antara makna beriman kepada Allah adalah beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran maka harus kita imani dan harus kita benarkan tidak boleh kita ada ragu sedikit pun di dalam hati kita dengan apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Baik tentang kejadian-kejadian yang telah lalu, umat-umat yang telah terdahulu, kisah para nabi, kisah orang-orang yang soleh dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang muslim ragu tentang kebenaran kisah-kisah tersebut. Demikian pula apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik berupa kejadian-kejadian sebelum hari kiamat atau setelah hari kiamat. Maka seorang muslim diharuskan untuk beriman dan membenarkan apa yang datang di dalam Al-Quran dan tidak boleh dia tinggalkan sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Dan ini adalah bagian dari beriman kepada Allah SWT. Termasuk di antaranya sifat-sifat Allah yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran Allah SWT selain menyebutkan kisah dan juga kejadian yang akan datang Allah juga menyebutkan nama dan juga sifatnya. Maka harus kita benarkan dan harus kita yakini. Kita imani bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Tidak boleh kita menolaknya kalau kita memang mengaku beriman kepada Allah SWT. Demikian pula tidak boleh kita ragu kalau kita memang beriman bahwasanya beriman kepada Allah ada wajah. Semua sifat dan juga semua nama yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran harus kita imani dan harus kita yakini. Ini adalah konsekuensi dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu beliau mengatakan, al-imanu bima akhbara bihi fi kitabihi. Beriman dengan apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Kemudian beliau mengatakan wa tawatara an rasulihi sallallahu alaihi wasallam Demikian pula apa yang telah mutawatir yang telah mutawatir dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini masuk dengan hadis yang mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Jadi bukan hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang sahabat, tetapi diriwayatkan oleh banyak sahabat yang dengannya diketahui bahwasanya hadis ini tidak mungkin dusta. Tidak mungkin para sahabat bersepakat untuk berdusta. Mata watara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma'a alaihi salaful ummah. Demikian pula telah disepakati oleh para salaful ummah. Jadi maksud dengan salaful ummah adalah para pendahulu umat ini. Salaf artinya adalah pendahulu. Salaful ummah maksudnya adalah pendahulu umat Islam. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu anhu. Jadi para sahabat radhiyallahu anhu akidah mereka satu. Seperti yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an demikian pula akidah mereka seperti yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersepakat wa ajma'a alaihi salaful ummah. Mereka bersepakat ya atas penetapan sifat-sifat Allah azza wajalla. Maka seorang muslim yang beriman kepada Allah SWT hendaklah dia meyakini sifat-sifat Allah SWT yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Demikian pula yang telah datang dari Rasulullah SAW. Demikian pula yang telah disepakati oleh para salaful ummah. Dan Allah SWT lebih tahu tentang dirinya daripada kita. Ada yang merasa lebih tahu daripada Allah tentang dirinya? Tentunya tidak. Allah SWT mengatakan, Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah apakah kalian merasa lebih tahu daripada Allah? Apakah kalian tahu lebih tahu daripada Allah SWT? Tentunya tidak ada di antara kita yang merasa dirinya lebih tahu daripada Allah tentang nafsihi, tentang dirinya sendiri. Allah ketika mengabarkan tentang sebuah sifat, di dalam Al-Quran maka harus kita yakini dan Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada daripada kita. Kemudian Rasulullah SAW beliau adalah utusan Allah dan di antara makhluk Allah beliaulah yang paling tahu tentang diri Allah Azza Wajalla Tidak ada di antara kita meskipun itu ada seorang sahabat, tidak ada di antara mereka yang merasa lebih tahu tentang Allah daripada Rasulullah SAW alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan sesuatu di antaranya tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal, maka keyakinan kita sebagai seorang muslim adalah membenarkan apa yang beliau ucapkan. Beliau pernah mengatakan, "Aqaqum wa a'lamukum billahi ana." Aqaqum wa a'lamukum billahi ana. Orang yang paling bertakwa di antara kalian dan orang yang paling tahu tentang Allah di antara kalian adalah siapa? adalah saya kata beliau yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau telah mengabarkan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Azza wa maka tidak boleh kita ragu tentang apa yang sudah beliau kabarkan demikian pula ijma para salaf dan ijma ini termasuk dalil apabila para sahabat radhiyallahu anhum dan para pendahulu kita mereka sudah berijma bersepakat atas sebuah perkara maka itu adalah menjadi dalil maka itu bisa menjadi pegangan di antara kita. Ya, dan para salaf kita, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, para a'immah, para imam-imam. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Mereka bersepakat di dalam masalah akidah di, nama, di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wajal Demikian pula imam-imam yang lain. Dan insya Allah akan kita bacakan ucapan ya para imam yang mereka adalah salaf kita, mereka adalah pendahulu kita tentang masalah ya e, sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wajal yaitu bahwasanya Allah berada di atas arsnya Kemudian beliau mengatakan min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arshihi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langitnya. Allah Subhanahu wa taala di atas langit-langitnya, fauqa samawatihi. Demikian pula ala arsyihi di atas arsnya yaitu beristiwa di atas arsnya. Ini adalah diyakini dan merupakan keyakinan seorang muslim berdasarkan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir Demikian pula dari ijma' para para salaf, yaitu para pendahulu kita baik dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in maupun para tabi'it tabi'in yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka di dalam beragama. Dan dalilnya sudah berlalu. Ya berapa kali Syekhul Islam di dalam kitab ini menyebutkan tentang dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Ya dan bahwasanya Allah beristiwa di atas arasnya dalil dari Al-Quran beliau sebutkan, demikian pula dalil dari Sunnah Rasulullah SAW beliau sebutkan. Dan di antaranya saya sebutkan di sini firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal arshistawa Dan Ar-Rahman beristiwa di atas di atas Arsh Dan juga di dalam enam ayat yang di dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah summastawa 'alal Arsh. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy itu setelah menciptakan langit dan juga bumi selama enam hari Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsnya Di dalam enam ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan Allah SWT mengatakan ya mengabarkan bahwasanya Allah oh, fauqahum. Ya Allah SWT di atas makhluknya. Dan Allah mengabarkan ilaihi yas'adul al-kalimu thayyib wal amalu salihu yarfa'uh dan ke atas al kalimut thayyib ilaihi yas'adu al kalimut thayyib kepada Allah lah yang ke atas al kalimut thayyib yaitu ucapan yang baik ya yas'adu artinya adalah ke atas yaitu dari bawah ke atas Allah mengabarkan bahwasanya al kalimut thayyib yaitu ucapan yang baik seperti zikir yang kita baca doa yang kita baca tilawatul Quran yang kita lakukan ini akan yas'ad ilallah, akan ke atas, yaitu kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan wal amalu salihu yarfa'u. Demikian pula amal saleh Allah SWT angkat ke atas. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT di atas. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah fauqa samawatihi ala arshihi di atas arusnya. Ini juga banyak ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan demikian. Demikian pula di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah berlalu sebagian dalil-dalilnya. Kemudian tentang ijma' para salaful ummah. Ijma' para salaful ummah. Di sini saya bacakan yang sedikit nukilan dari para imam yang mereka adalah para pendahulu kita yang menerangkan bahwasanya ini adalah ijma' Ya ini adalah kesepakatan umat Islam bahwasanya Allah berada di atas arsh. Allah beristiwa di atas arsh berdasarkan ijma, ya berdasarkan Al-Quran diantaranya. Kemudian hadis Rasulullah SAW demikian pula berdasarkan ijma para ulama. Yang pertama adalah ucapan Al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah yang meninggal pada tahun 238 Hijriah. Ini satu angkatan dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang sebelum Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan qala Allah taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ijma'u ahli al-'ilm annahu fawqa al-'arsy istawa wa ya'lamu kulla shay'in fi asfalil ardi as-sabi'ah. Yang beliau mengatakan membaca firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa Ar-Rahman beristiwa di atas arusnya. Kemudian beliau mengatakan ijma' para ulama. Ijma' para ahlul ilm bahwasanya Allah berada di atas ars istawa yaitu beristiwa di atas ber, beristiwa di atas arsnya. Wa ya'lamu kulla syai'in fi asfalil ardi asabi'ah. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di tempat yang paling bawah dari dari bumi yang ketujuh. Jadi Allah SWT berada di atas arsh dan Allah maha mengetahui dan mengetahui segala sesuatu baik yang e, termasuk yang ada di bumi yang paling bawah yaitu bumi yang ketujuh dan berada di paling di, di paling bawah maka Allah swt mengetahui semua itu dan ucapan ya al Imam Ishaq bin Rahuyah ini disebutkan oleh al Imam Az Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau al-ulum dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Baik. Kemudian imam yang kedua adalah Imam Hutaibah Ibnu Sa'id. Hutaibah Ibnu Sa'id. Ini e, meninggal pada tahun 240 Hijriah. Dia meninggal pada tahun 240 Hijriah itu sebelum Imam Al-Bukhari. Yang sebelum Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan hada qaulul a'immah fil islami wa sunnati wal jamaah na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah ala arshihi kama qala jalla jalaluhu ar-rahmanu 'ala al-arsy istawa beliau mengatakan ini adalah ucapan para imam ini adalah ucapan para imam di dalam Islam di dalam sunnah dan di dalam al-jamaah ya ucapan para imam ya mereka bersepakat yang mereka adalah para imam di dalam agama Islam dan juga di dalam sunnah dan juga di dalam jamaah. Mereka mengatakan na'rifu rabbana fis sama'is sabi'ah ala arsyihi. Kami mengenal Rabb kami dan bahwasanya Rabb kami berada di langit yang ketujuh di atas arsy yaitu di atas arsy. Berada di atas. Kama qala jalla jalaluhu sebagaimana ucapan atau firman Allah azza wajalla Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa dan ini juga disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Ulum. Kemudian selanjutnya adalah ucapan Al-Imam Abu Zur'ah. Ya, ucapan Al-Imam Abu Zur'ah yang meninggal pada tahun 264 Hijriah. Itu setelah Imam Al-Bukhari. Dan juga ucapan Abu Hatim Ar-Razi ia meninggal pada tahun 277 Hijriah. Ini juga beberapa tahun setelah Imam Al-Bukhari. Qala Ibnu Abi Hatim berkata Ibnu Abi Hatim yaitu anaknya Abu Hatim. Sa'altu Abi wa Aba Zur'an an madahibi ahli sunnah fi usuluddin wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il amsari wa ma ya'taqidani fi dhalik. Ibnu Abi Hatim, yaitu anaknya Abu Hatim Ar-Razi, beliau mengatakan, aku bertanya kepada bapakku, yaitu Abu Hatim, wa Abu Zur'ah, demikian pula bertanya kepada Abu Zur'ah, tentang madhab ahlu sunnah di dalam masalah usuluddin. Madhab ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah di dalam masalah usuluddin, yaitu di dalam masalah pondasi-pondasi agama. Dan apa yang mereka dapatkan dari para ulama di seluruh tempat, seluruh negeri. Jadi beliau bertanya kepada bapaknya dan juga Abu Zurah dan keduanya adalah ulama besar di zamannya. Bertanya tentang usuluddin dan akidah para ulama di seluruh negeri yang mereka temui. Apa akidah mereka? Wa ma ya'taqidani dan apa yang mereka yakini di dalam masalah ini. Faqala maka keduanya itu siapa? Abu Zur'ah dengan Abu Hatim mengatakan adrakna al-ulama'a fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan fakana madhabuhum kata beliau kami mendapatkan para ulama di seluruh negeri jadi bukan hanya satu negeri saja kami mendapatkan seluruh ulama di seluruh negeri baik di Hijaz Hijaz ini seperti Mekah dan juga Madinah demikian pula Irak Demikian pula Syam. Syam ini yang ada di sekitar Baitul Maqdis. Wa Yamanan. Demikian pula di Yaman. Jadi baik yang di utara maupun yang ada di selatan. Demikian pula yang ada di Hijaz. Demikian pula yang ada di Irak. Fakana madhabuhum. Maka madhab mereka, kata beliau berdua. Al-imanu qawlun wa amalun yazid wa yankus bahwasanya iman kata beliau berdua itu adalah ucapan dan juga perbuatan bertambah dan juga berkurang. Ya, yang namanya iman itu ucapan dan juga perbuatan, bukan hanya yang ada di hati. Seperti yang diyakini oleh sebagian, maksudnya yang penting hatinya beriman. Ya, masalah ucapan dan juga perbuatan yang tidak baik itu tidak masalah katanya. Maka ini bertentangan dengan madhab ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan bahwasanya iman itu baik berupa ucapan maupun perbuatan. Demikian pula Yazid wa yang kus Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi iman tidak terus, ya tidak terus, ya dalam satu derajat. Tapi bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang karena sebab apa? Kemaksiatan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, ya masih menjelaskan tentang akidah para imam di seluruh negeri. Wa anna Allah azza wa jal ala arshihi ba'inun min khalqihi kama wasafa nafsuhu fi kitabih wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam bila kaifin ahata bi kulli syai'in ilma laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir belum mengatakan dan di antara akidah mereka bahwasanya Allah azza wa jal berada di atas arsy ya bahwasanya Allah berada di atas arsy ba'inun min khalqi min khalqihi berpisah dari makhluknya artinya zat Allah tidak masuk ke dalam zat makhluk seperti yang diyakini oleh sebagian yang mengatakan bahasanya Allah bersatu dengan makhluknya atau mengatakan bahasanya makhluknya yang masuk ke dalam zat Allah. Ini bukan keyakinan para ulama, para pendahulu kita yang soleh. Mereka mengatakan bainun min khalqihi Allah swt berlepas berpisah dari makhluknya. Allah di atas arsh dan Allah berpisah dari makhluknya. Sebagaimana Allah sifatkan dirinya tersebut di dalam kitabnya yaitu di dalam Al-Qur'an. Ya, banyak ayat-ayat yang menyebutkan Allah beristiwa di atas arsy wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam demikian pula dengan lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah berada di atas arsy demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwasanya Allah di atas arsy. Bagaimana dalam Ya dalam sebuah hadis beliau mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Ya dan saat itu ars Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bila kaifin tetapi tanpa membagaimanakan. Ya, ini penting. Jadi kita meyakini tadi bahwasanya Allah berada di atas berada di atas ars. yaitu Allah beristiwa di atas ars. Tetapi kata beliau dan ini adalah akidah para imam, mereka mengatakan bila kaif tanpa kita menyebutkan bagaimananya. Itu mengatakan bahasanya istiwa Allah sama dengan seperti ini. Atau mengatakan bahwasanya istiwa Allah sama dengan istiwa manusia atau istiwa raja atau istiwa orang yang berada di atas kapal misalnya. Tidak boleh. Para imam mengatakan bila kaif tanpa kita menyebutkan bagaimananya. Kenapa kita tidak menyebutkan bagaimananya? Karena Allah tidak menyebutkan kepada kita tentang bagaimananya. Apakah Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah beristiwa? Tidak. Rasulullah SAW juga demikian. Tidak mengabarkan kepada kita tentang bagaimana Allah beristiwa. Allah hanya menyebutkan Allah beristiwa. Begitu saja. Demikian pula Nabi SAW juga hanya mengabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa. Berarti kita meyakini sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Adapun kaifiyah, adapun bagaimananya maka tidak diberitahukan kepada kita. Tetapi Allah mengabarkan laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti kita katakan Allah beristiwa dan istiwa Allah tidak sama dengan istiwa makhluk. Kira-kira di sini ada penyerupaan enggak istiwa Allah dengan istiwa makhluk? Tidak. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas ars dan kemudian kita mengatakan sesuai dengan keagungan Allah dan tidak serupa dengan istiwa makhluk, berarti kita sudah terlepas dari tasbih. Ya kita terlepas dari menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita menetapkan sifat Allah dan kita juga meyakini bahwasanya sifat Allah tidak sama dengan dengan sifat makhluk. Ya ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah sejak zaman sahabat sampai zaman sekarang. Dan ini adalah akidah para imam di semua negeri, di semua tempat dan ini yang ditemui oleh Abu Zur'ah, demikian pula Abu eh, Abu Hatim Ar-Razi dan keduanya adalah ulama yang besar di zamannya meninggal yang setelah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, beliau berdua mengatakan, "Ahata kulli Shayin ilma." Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi Allah di atas arusnya, tetapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, Allah SWT jauh. Ya Allah SWT di atas arusnya, Allah tinggi di atas arusnya, tetapi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar. Tidak ada yang luput bagi Allah apa yang terjadi di permukaan bumi. Padahal bagaimana jarak antara bumi dengan langit yang ketujuh. Dan sudah kita pernah sebutkan bagaimana Nabi saw mengabarkan kepada kita tentang kebesaran ya makhluk Allah yang dinamakan dengan langit dan juga kursi. Demikian pula arus Allah SWT dan Allah SWT lebih besar dari segala sesuatu. Yang disebutkan di dalam ya di dalam hadis bahwasanya langit yang tujuh dan bumi dibandingkan dengan kursi itu seperti logam atau cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang di tengah-tengah padang pasir. Ya, sekarang di antara kita tidak ada yang pernah sampai ke langit yang paling dekat dengan kita yang dinamakan dengan asama dunia. Asama yaitu langit yang paling dekat dengan bumi yang dinamakan dengan asama dunia. Yang di dalamnya ada makhluk Allah SWT yaitu bintang dengan jumlah yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah SWT. Bumi yang kita tempati ini besar. Dan matahari jauh lebih besar daripada bumi dan di sana ada bintang yang jauh-jauh lebih besar daripada matahari yang jumlahnya bukan ribuan. Ya bahkan jumlahnya miliaran. Dan ini baru dalam satu gugusan bintang, baru satu kumpulan bintang. Di sana ada gugusan bintang yang lain yang jumlahnya miliaran dan semuanya berada di langit yang pertama. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana besarnya langit yang yang pertama. Ya, dan beliau mengabarkan bahwasanya satu langit itu tebalnya adalah 500 tahun perjalanan. Baru setelah itu ada jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua ini sejauh 500 tahun perjalanan. Ya, kemudian baru setelah itu ada langit yang kedua. Tentunya langit yang kedua jauh lebih besar daripada langit yang pertama. Langit yang pertama saja kita tidak bisa membayangkan besarnya. Lalu bagaimana dengan langit yang kedua? Lalu bagaimana dengan yang ketiga, yang keempat dan yang ketujuh? Ya, dan ini menunjukkan bagaimana ya besarnya as-samawati sab', langit yang tujuh ini adalah makhluk yang makhluk yang sangat besar. Ya, di dalam sebuah hadis disebutkan ternyata ya langit yang tujuh ini dibandingkan kursi Allah ini tidak ada apa-apanya. Ada makhluk yang lebih besar daripada langit yang tujuh. Jadi dinamakan dengan kursi. Dan perbandingan antara langit yang, yang tujuh dengan kursi Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang di tengah padang pasir. Kelihatan tidak? Tidak kelihatan. Ini menunjukkan bagaimana kursi Allah SWT sebagaimana firman Allah wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Ya kursi Allah itu meliputi langit-langit dan juga bumi. Lebih besar daripada langit-langit dan juga bumi. Dan ini menunjukkan tentang besarnya kursi Allah Azza wa Jal. Kemudian ternyata di sana ada makhluk yang lebih besar daripada kursi. Yaitu yang dinamakan dengan apa? Arsh. Dan disebutkan dalam hadis tersebut bahwasanya perbandingan arsh yang perbandingan kursi yang yang demikian besarnya dibandingkan dengan arsh Allah adalah seperti cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir. Subhanallah ya. Ini menunjukkan kepada kita tentang besarnya ars. Oleh karena itu Allah mensifati arsnya ini dengan al-azim. Al-arsyul azim yaitu ars yang besar. Dan Allah SWT yang menciptakan semua itu adalah akbar min kulli syait. Allah lebih besar dari semua semua itu. Kalau ciptaannya aja demikian besarnya, lalu bagaimana dengan yang yang menciptakan? Allah SWT adalah akbar min kulli syai. Yang e, lebih besar dan paling besar dari segala dari segala sesuatu Allah berada di atas arusnya. Jadi kita tidak bisa membayangkan bagaimana jarak antara bumi kita dengan apa? Dengan arus Allah SWT. Tetapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah, sedikit pun tidak ada yang sama. Bahkan jatuhnya daun di kegelapan malam Ya jatuhnya daun di kegelapan malam, kapan jatuhnya, di mana dia jatuhnya, dengan sebab apa dia jatuh, Allah Subhanahu e, mengetahui tentang jatuhnya ya jatuhnya daun tersebut. Apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan, apa yang lembab dan apa yang kering semuanya Allah Subhanahu Taala mengetahui. Meskipun Allah Subhanahu Taala berada di atas arus dan ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah tetapi Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Kemudian beliau berdua membaca firman Allah, Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, satu lagi ucapan dari Utsman Ibnu Sa'id Ad-Darimi rahimahullah meninggal pada tahun 280 Hijriah. Beliau mengatakan wa qad ittafaqat al-kalimatu minal muslimin anna Allah taala fawqa 'arsyhi fawqa samawatihi. Beliau mengatakan dan sungguh telah bersepakat kalimat kaum muslimin. Pendapat kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya Allah berada di atas arsnya. dan Allah Subhanahu wa taala samawatihi Allah berada di atas langit-langitnya. Ini adalah ucapan Al-Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi rahimahullah meninggal pada tahun 280 Hijriah yang menunjukkan tentang ijma' kaum muslimin tentang akidah ini. Jadi ini bukan akidah yang sebagian orang mengatakannya adalah akidahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah atau akidahnya Syekh Fulan bin Fulan dan ini tidak diyakini oleh para imam terdahulu. Ini adalah kedustaan yang nyata. Dan kita bisa menyebutkan ya ucapan-ucapan para imam terdahulu yang jumlahnya puluhan ya yang berisi tentang akidah yang sama dan ini adalah merupakan ijma mereka bahwasanya Allah SWT di atas berada di ber beristiwa di atas arsnya karena memang ini yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan digambarkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya baik kemudian setelah itu beliau mengatakan aliyun ala khalqihi. Allah Maha tinggi di atas makhluknya. Wa subhanahu ma'ahum aina makanu dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya kita berada di Indonesia, kita berada di Madinah, kita berada di rumah, kita berada di masjid, maka Allah bersama kita. Apa yang bersama kita? Ilmunya. Jadi Allah bersama kita dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Oleh karena itu beliau mengatakan ya'lamu ma kanu ya'lamu ma hum amilun. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi al-ma'iyah kebersamaan di sini maksudnya bukan kebersamaan zat. Maksudnya bukan kebersamaan zat, tetapi maksudnya adalah ma'iyatul ilm, yaitu kebersamaan ilmu. Allah SWT bersama kita maksudnya adalah mengilmui dan mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini maksudnya yang bukan seperti yang diyakini atau dipahami oleh sebagian orang ya eh, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada maksudnya adalah ya Allah bersama mereka dengan zatnya ini adalah keyakinan yang tidak benar Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam dalil-dalil yang lain dan dijelaskan oleh para ulama Ya ma hum amilun Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan kama jama'a baina dzalika fi qawlihi sebagaimana Allah kumpulkan yang demikian di dalam firman-Nya. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat yang akan kita bacakan ya bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina kuntum wallahu bima ta'maluna basir Dialah Allah SWT yang menciptakan langit dan juga bumi dalam enam hari. Ya enam hari di sini maksudnya adalah hari Ahad, ya e, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Jelas, Allah SWT mengabarkan bahwa Allah beristiwa di atas arsnya. Kemudian Allah mengatakan, ia menjelaskan, ya'lamu ma yalidu fil ar. Allah beristiwa di atas ars, tetapi Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Ya di sana ada benda-benda yang masuk ke dalam bumi. Contohnya apa? Orang yang meninggal misalnya dikuburkan, air yang turun, kemudian masuk ke dalam bumi atau biji-bijian yang kita tanam ke dalam bumi. Ya ma yaliju fil ard. Allah mengetahui apa saja yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha dan apa yang keluar dari bumi. Apa contohnya? Air misalnya, air, mata air yang keluar dari bumi. Ya, demikian pula bahan tambang misalnya yang keluar dari bumi. Maka Allah SWT mengetahui semuanya itu. Tidak ada yang luput dari Allah. Semua yang keluar dari bumi, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas sama dan apa yang turun dari langit. Ya seperti hujan atau malaikat yang turun dari atas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui, tidak mungkin sesuatu turun tanpa sepengetahuan Allah Azza wa Jalla. Wa ma ya'ruju fiha, demikian pula apa yang naik ke atas, itu naik ke langit. Ya baik berupa amal soleh atau malaikat yang naik ke atas atau arwah yang dibawa ke atas oleh malaikat setelah dia meninggal, setelah dia meninggalkan jasadnya, maka Allah SWT ya'lam, Allah mengetahui itu semua yang masuk ke bumi, yang keluar dari bumi, yang turun dari langit, yang yang naik ke atas, tidak ada yang lupa dari ilmu Allah Azza wa, dan Allah berada di atas arusnya. Dan Allah berada di atas arusnya. Kemudian Allah mengatakan wa ma'akum Ainama kuntum dan dia Allah SWT bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi ilmu Allah ya e, adalah meliputi segala sesuatu. Ya kita dimanapun kita berada maka Allah SWT mengetahui apa yang kita kerjakan. Wallahu bima ta'maluna wasir dan Allah mengetahui atau melihat apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan sifat yang pertama adalah sifat istiwa Allah beristiwa di atas ars dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah ya'lam yaitu mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi Allah SWT di atas di atas arsnya dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'akum di sini bersama kalian ini di dalam bahasa Arab. Ya di dalam bahasa Arab kalau kita belajar ya orang mengatakan atau menggunakan kalimat ma'a atau bersama ini tidak mengharuskan terjadi campur atau percampuran antara dua perkara. Ya misalnya seorang Arab mengatakan ataitu ma'a zaujati. Aku datang ke sini bersama istriku. Apakah maksudnya campur antara jasadnya jasad suami dengan istri? Tidak. Ya mereka mengatakan safartu wal qamaru ma'ana atau wal qamaru ma'i. Aku safar dan bulan bersamaku. Apakah maksudnya bulan campur dengan dirinya? Tidak, maksudnya dia berjalan dan di atasnya ada ada bulan yang menerangi perjalanan. Senantiasa bersama bulan. Dan dia mengatakan ma'i, bersamaku. Jadi orang Arab sendiri di dalam bahasa mereka yang namanya ma'a bersama itu tidak menunjukkan apa? tidak menunjukkan harus bersatu ya antara dua benda. Ya. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu maas Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kita diperintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur. Maksudnya apa? Apakah kita suruh menyatukan jasad kita dengan jasad orang-orang yang jujur? Tidak. Maksudnya adalah perintah kita supaya jujur bersama orang-orang yang jujur. Ini maksudnya. Oleh itu dari mana mereka memahami ya wa ma'akum aina kuntum? Ya dari mana mereka memahami bahwasanya Allah bersama makhluknya bersatu antara ya zat Allah dengan zat makhluknya. Dari mana? Ya, dari bahasa secara bahasa tidak demikian ya orang Arab tidak memahami yang yang demikian. Jadi wa huwa ma'akum aina kuntum maksudnya adalah ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dimanapun kita berada maka Allah swt mengetahui apa yang kita kerjakan. Kemudian beliau mengatakan walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu muqtalitun bil, bil khalq dan bukanlah makna firman Allah wa huwa ma'akum dan dia bersama kalian bukan maksud bukan maksudnya bahwa Allah mukhtalifun bil khalq. Bukan maksudnya Allah campur dengan makhluknya. Ya, fa inna hadza la tujibuhu lughah. Karena yang demikian tidak diwajibkan oleh bahasa ini, yaitu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab tidak ada yang mewajibkan demikian. Ya kalimat ma'a ya di dalam bahasa Arab bukan berarti apa? Campur antara dua benda. Lalu dari mana mereka mengambil ya pemahaman seperti ini? Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Dan yang demikian bertentangan dengan ijma' para salaf. Yaitu para pendahulu kita. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Ya di dalam beragama kita diperintahkan untuk mengikuti akidah para sahabat radhiyallahu Kalau kita ingin diridhai oleh Allah dan kita ingin masuk ke dalam surga, maka kita harus mengikuti para pendahulu kita yaitu para sahabat radhiyallahu anhu. Allah mengatakan al awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu Ya, dan orang-orang yang al awwalun, orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar itu para sahabat. Wal ladzina tabauhum bi ihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti siapa? Mengikuti para sahabat, para muhajirin dan ansor. Bi ihsan dengan baik. Mengikuti apanya kira-kira? Mengikuti dunianya atau agamanya? Mengikuti agamanya. Kita ikuti ilmunya, kita ikuti amalannya, kita ikuti akidahnya, kita ikuti ibadahnya, kita ikuti akhlaknya. Bi ihsan dengan baik. Artinya bukan hanya sekedar ya bukan hanya sekedarnya, tapi kita ikuti dengan sebenarnya. Ya secara kafah, secara keseluruhan. Ya karena sebagian ia mengikuti sahabat hanya sebagian. Ya di dalam masalah ibadah ia mengikuti sahabat, tetapi ketika masalah akidah tidak mengikuti sahabat. Masalah beriman kepada hari akhir mengikuti sahabat, tetapi ketika masalah ya uh, ulatul umur yaitu uh, sikap seorang rakyat kepada pemerintah ternyata tidak mengikuti sahabat. Ini tidak benar. Kita diperintahkan untuk mengikuti sahabat secara ihsan, secara baik ya baik mengikuti di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya, di dalam akhlaknya maka kita harus mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Orang yang demikian radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu para muhajirin dan ansar jelas diridhai oleh Allah. Dan kita kalau mengikuti para sahabat maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Makanya beliau mengatakan wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Yang demikian adalah bertentangan dengan apa yang disepakati oleh para salaf, para sahabat, yaitu orang yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Dan Allah bersatu dengan makhluknya dengan dalil wa huwa ma'akum ainama kuntum. Siapa yang lebih mengetahui tentang Quran daripada sahabat radhiyallahu Ya para sahabat radhiyallahu mereka adalah ahlul lughah. Mereka adalah orang yang lebih mengenal tentang bahasa Arab daripada daripada kita. Dan tidak ada di antara mereka yang meyakini atau memaknai wa huwa ma'akum aina ma kuntum bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Allah zatnya bersatu dengan zat makhluk. Ini tidak dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wa khilafu ma fadara Allahu alaihi al dan yang demikian bertentangan dengan fitrah bertentangan dengan fitrah yang sudah Allah fitrahkan di dalam hati kita di dalam hati makhluknya karena fitrah yang Allah fitrahkan di dalam hati kita dan seluruh makhluk bahwasanya Allah di atas as, dan bahwasanya Allah di atas ya oleh karena itu ya seseorang yang tidak belajar agama sekalipun ketika dia butuh kepada Allah SWT maka dia melihat ke atas yang melihat ke atas dan orang-orang tua kita ya ketika mereka ya dahulu eh, tidak mungkin tidak pernah mendengar hadisnya atau tidak pernah membaca ayatnya misalnya tetapi dia mengatakan yang di atas sing dur katanya yang di atas artinya fitrah mereka mengakui bahasanya Allah di mana berada di atas dan kita berdoa kepada Allah menengadahkan tangan kita kemana tangan kita ke atas dan ini menunjukkan bahwasanya adalah fitrah ya yang sudah Allah fitrahkan di dalam hati kita masing-masing meyakini bahwasanya Allah di mana? Allah di atas, ya. Oleh itu orang yang meyakini Allah bersatu dengan makhluknya maka dia telah menyelisih fitrahnya sendiri. Balil qamaru ayatun min ayatillahi min afdali makhluqatih wa huwa mawdhu'un fis sama' wa huwa ma'al musafiri aina makan. Kemudian beliau mengatakan dan al-qamar yaitu bulan adalah satu tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah dan dia adalah termasuk makhluk Allah yang paling kecil. Ya, di antara ya di antara benda-benda lain yang lain, maka bulan ini tidak ada apa-apanya. Wa huwa mawdu'an fis sama' dan Allah letakkan bulan di atas. Wa huwa ma'al musafiri aina makan dan dia senantiasa bersama orang yang safar dimanapun dia berada. Ya, kita di Madinah melihat ke atas ada bulan. Ya di pertengahan antara Mekah dan Madinah kita melihat ke atas ada bulan. Sampai di Mekah juga ada bulan. Ya, wa ma'al musafir aina makan. Dan dia bersama orang yang safar dimanapun dia berada. Padahal ini adalah makhluk yang termasuk makhluk yang kecil dibandingkan benda-benda langit yang lain. Lalu bagaimana dengan Allah yang akbar min kulli syai, yang paling besar, yang lebih besar dari segala sesuatu. Wa huwa subhanahu fawqal 'arsy raqibun 'ala khalqihi muhaiminun 'alaihim muttali'un ilaihim ila ghairi dhalika min min ma'ani ar-rububiyyah. Kemudian setelah itu beliau mengatakan dan dia Allah Subhanahu wa taala fauqal arsy di atas arsh raqibun ala khalqihi mengawasi makhluknya. Allah mengawasi makhluknya dan dia di atas arsh. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan dialah Allah SWT yang mengawasi makhluknya. Muhaiminun 'alaih yang melihat mereka, menyaksikan mereka. Muqtani'un ilaihim yang melihat apa yang mereka kerjakan. Ila ghairi dhalika min ma'ani rububiyah dan juga makna-makna yang lain dari makna-makna ar-rububiyah. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته dan seluruh pembicaraan ini yang disebutkan oleh Allah bahwa Allah di atas arsh dan bahwasanya Allah bersama kita adalah hak ini adalah perkara yang hak perkara yang benar ala haqiqatihi sesuai dengan hakikatnya artinya ini bukan majas seperti yang diyakini oleh sebagian bahasanya Allah di atas ini bukan hakikat. Allah di atas maksudnya adalah di atas maksudnya adalah kedudukan Allah yang tinggi. Ya, yang tinggi adalah apanya? Kedudukan Allah SWT atau kekuasaan Allah adalah yang tinggi, bukan dat Allah. Dan ini adalah ya mentahrif ini adalah penyimpangan di dalam di dalam kalamullah. Ya, dan beliau mengatakan hakun ala haqiqati dia adalah hakikatnya. Jadi bukan majas seperti yang diyakini oleh sebagian. Kemudian la yahtaju ila tahrifin tidak memerlukan tahrif, yaitu tidak perlu diubah maknanya. Dan juga tidak perlu diubah lafadznya karena ada sebagian mengatakan istawa maknanya adalah istaula. Ini merubah makna. Ya istawa dengan istaula ini lain maknanya. Istawa artinya adalah ala warsafa'a wasa'ida wastaqar itu meninggi dan juga menetap. Ini adalah makna istawa di dalam bahasa Arab. Kemudian mereka mengatakan kami beriman dengan istawa tetapi maknanya adalah istaula yaitu merubah maknanya. Dia meyakini tetapi dengan merubah apa? maknanya. Mengatakan bahasanya makna istawa adalah istaula padahal maknanya lain. Ya istaula di dalam bahasa Arab maksudnya adalah menguasai setelah sebelumnya belum berkuasa menguasai setelah sebelumnya apa? Belum berkuasa. Seperti misalnya ada negara lain menyerang sebuah negara, ya kemudian menguasai negara tersebut. Berarti kita katakan simpulan raja negara tersebut telah istaula ala hadhihi daulah. Dia telah menguasai negara ini. Itu negara yang baru. Ini namanya istaula. Berarti sebelumnya belum berkuasa, kemudian setelah itu apa? Berkuasa. Benarkah kita jadikan mana ini di dalam hak Allah? Yaitu Allah sebelumnya tidak berpuasa kemudian setelah itu berpuasa Benar apa tidak? Tidak benar. Ini adalah tanakus. Ini mengurangi dan juga menghinakan hak Allah SWT. Allah menguasai segala sesuatu. Ya, dan bukan istaulah. Ya, tidak boleh seseorang meyakini Allah sebelumnya tidak berkuasa, kemudian setelah itu berkuasa. Ini adalah keyakinan yang tidak benar dan makna ini adalah makna yang yang batin. Beliau mengatakan la yahtaju ila tahrif. Tidak perlu kita tahrif. Walakin yusalu 'anil dhununil kadhibah akan tetapi harus dijaga dari persangkaan-persangkaan yang dusta. Ya. Jadi adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya Allah beristiwa di atas arus dan Allah bersamaan dengan itu Allah bersama kita yaitu di dalam yaitu ilmunya. Allah bersama kita dengan ilmunya. Allah mustawin ala arsyihi dan Allah bersama kita yaitu dengan ilmunya mengetahui apa yang kita kerjakan dan tidak perlu kita mentahrif yang merubah makna dan juga lafaz dari istawa ini. Wallahu taala alam telah bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab seperti biasanya. Yang ingin bertanya silahkan menulis pertanyaan dengan kertas dengan tulisan yang jelas dan sampaikan ke depan. Nah. Ada yang bilang termasuk tanda kiamat adalah perselisihan tiga pangeran Saudi Arabia. Tiga pangeran tersebut siapa saja? Ini yang seperti ini perlu dalil. Ya, tidak boleh seseorang menetapkan ya sesuatu sebagai tanda kiamat kecuali dengan dalil yang sahih. Yang sampai kita berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ini perkara yang diharamkan. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun dan kalian berbicara atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak tahu. Ya, termasuk di antaranya berbicara tentang tanda kiamat yang jelas menunjukkan bahasanya kiamat ini sudah dekat. Dan Allah SWT mengatakan, Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dan telah dekat. Iqtarabat. Dan telah dekat. As-sa'ah yaitu al-qiyamah. Dan telah terbelah bulan. Ini menunjukkan bahwasanya as-sa'ah yaitu yaumul qiyamah ini sudah dekat sebagaimana yang Allah kabarkan. Dan di antara tandanya adalah terbelahnya bulan dan ini sudah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbelah bulan menjadi dua. Ini adalah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ini sudah terjadi. Demikian pula firman Allah, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Dan telah telah dekat hisab bagi manusia. Hisabnya manusia, perhitungan bagi manusia sudah dekat dan mereka dalam keadaan lalai, dalam keadaan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal hisab mereka sudah dekat. Dan Allah mengatakan innahum yarawnahu ba'idan ba'ida wa narahu qariba. Mereka yaitu orang-orang kafir memandang kiamat itu jauh. Ya kiamat itu masih lama atau tidak ada. Wa narahu qariba dan kami melihat bahwasanya kiamat sudah sudah dekat. Kita sudah di akhir zaman. Dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, bahwa ana wasa'atu kahataini. Aku dibangkitkan atau aku diutus. Dan juga datangnya hari kiamat itu seperti dua jari ini. Yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Bagaimana dekatnya antara jari telunjuk, jari telunjuk dengan jari jari tengah. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya kiamat sudah sudah dekat. Lalu kenapa seorang muslim masih lalai ya dengan dengan datangnya hari akhir dan masih menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak memberikan manfaat bagi dirinya di akhirat. Ya, seharusnya ketika dia mengetahui bahwasanya kiamat sudah dekat dan hisab kita ini sudah dekat, maka adalah dia segera segera ikbal dan segera menghadap Allah SWT. Bertobat kepada Allah SWT, memperbaiki amalnya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim dan tanda-tanda dekatnya hari kiamat sudah ada bahkan sebagian besar sudah keluar dan Allah mengatakan faqad jaa'a asyratuha maka sungguh telah datang tanda-tandanya dan sebagian besar sudah keluar dan sudah terjadi yang hal ini tentunya menjadikan seorang muslim semakin sadar dan dia tidak lalai dari dan tidak lalai dari Allah SWT dan juga dari agamanya nah Sahabat saya bercerita bahwa dia didatangi dalam mimpi almarhum suaminya dan minta diperhatikan dan diurus bahasanya. Mohon pencerahan apakah benar yang demikian atau ini adalah talbis dari iblis? Kalau yang dimaksud adalah bata bata apa ini? Bata kuburan. Ya kalau yang dimaksud misalnya kuburannya diurus dengan syarat syariat maka tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud adalah diurus kemudian ditinggikan atau dibuat bangunan atau dijadikan di sana lampu misalnya atau dibuat nisan, maka ini menyelisih dalil. Karena dalil menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan ketika kita menguburkan seseorang adalah dikuburkan tanpa membuat tulisan di atasnya. Yang di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ayuk taba alal kubur atau alal kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menulis di atas kuburan. Demikian dilarang untuk membangun, yang membuat bangunan kecil misalnya seperti rumah di atas kuburan. Maka ini juga tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sunnah seperti yang kita lihat di Baki. Ya kalau bapak-bapak sekalian sudah masuk ke kuburan Baki, Ya kurang lebih demikian yang sunnah. Jadi ditinggikan setinggi satu jengkal saja. Ya satu jengkal ini ujung dari eh, ujung apa e, kelingking dengan jempol. Ini satu jengkal. Ya ditinggikan satu jengkal, kemudian ditaruh batu satu di arah kepala. Ini saja. Ya sunnahnya juga ditaruh e, e, kerikil yang batu-batu yang kecil di atas kuburan tersebut supaya kalau turun hujan ini tidak langsung ambiar yang kuburannya. Demikian ya kuburan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan demikian kuburan Rasulullah dan dua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan juga Umar. Dan ini diceritakan oleh eh, sebagian yang pernah melihat sendiri kuburan Nabi dan juga dua orang sahabat, dua orang sahabatnya, sebagaimana ucapan Sufyan Al-Hammar yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di dalam Sahihnya beliau mengatakan, "Ra'aitu kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musannaman." Aku melihat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam musannam, yaitu berbentuk seperti punu onta, yang miring, ya seperti punu onta dan punu onta tidak lebih dari satu satu jengkal. Ini adalah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dua orang sahabatnya dan ini adalah yang sunnah. Jadi kalau maksud dari mengurus di sini adalah mengurus dengan yang disyariatkan tidak masalah. Tapi kalau yang menyelisih syariat maka tidak diperbolehkan. Nah, Mohon penjelasan yang dipahami oleh para ulama mazhab. Apakah ada perbedaan pendapat? Apakah benar istiwa yang dipahami oleh kita orang awam adalah bertempat mohon pencerahannya, pencerahannya. Istiwa sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Istawa dalam bahasa Arab adalah ala wartafa'a. Wasa'ida wastaqar, yaitu meninggi. Itulah makna istiwa di dalam bahasa Arab. Ya, Itulah makna istiwa di dalam bahasa Arab. Jadi kita katakan Allah beristiwa di atas ars sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Nah, apakah boleh berangkat haji dan umrah dengan uang yang hutang di bank? Seorang tidak melakukan haji dan umrah kecuali apabila dia mampu. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a sabila. Dan bagi Allah kewajiban bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah bagi siapa? manis istata'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu menuju ke sana. Jadi yang diwajibkan oleh Allah adalah orang yang mampu. Ya, kalau kita mampu silahkan kita menuju ke Baitullah. Ini adalah kewajiban. Tetapi kalau kita tidak mampu maka jangan kita membebani diri kita di luar kemampuan kita. Kita berhutang sana, berhutang ke sini. Allah tidak menyuruh yang demikian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah taala alam setelah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.